kita lanjutkan sanian yang kedua yaitu al mustasna bi wa siwa yaitu mustasna yang terletak setelah goiro ataupun siwa Hah? Tiga boleh. atau yang selanjutnya itu yang ketiga adalah al mustasna bi'ada khola dan hasya berikutnya yajuzu nasbul mustasna ba'da hadzihil adawati ala annahu maf'ulun bih. Boleh menasobkan mustasna yang terletak setelah alat-alat ini ala annahu maf'ulun bih. Itu apabila dia dianggap sebagai maf'ulun bih. Contohnya adalah hadhara at-tullabu ada taliban atau hadhara at-tullabu khala taliban atau hadhara at-tullabu hasha taliban hadhara fi'lu madin mabniun ala al fathi at-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah ada fi'lu madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Fa'ilnya nanti dhamir mustatir takdirnya huwa. Taliban sebagai maf'ulun bi yang dinasobkan dan tanda nasobnya itu dengan fathah. Kalau kita mau buat biar lebih mudah, mustasna yang terletak setelah alat-alat ini itu punya dua keadaan. Ya, mustasna berarti isim yang setelahnya ya. Jadi lihat mustasna yang terletak setelah alat-alat ini yaitu ada khola hasya itu punya dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia didahului oleh ma masdaria. Jadi ada ma masdaria yang mendahuluinya. Keadaan yang kedua, tidak didahului oleh ma masdariyah. Dan nanti hukumnya di sini berbeda. Kalau didahului oleh ma masdariyah punya hukum tersendiri dan kalau tidak didahului oleh ma apa ma, Masdaria maka juga punya hukum tersendiri. Sekarang kita bahas keadaan yang pertama dulu, yaitu didahului dengan ma masdariyah. Lihat, kalau nanti dia dimasuki ma masdariyah atau didahului oleh ma masdariyah, maka ketiganya tadi dianggap sebagai fiil. Ya, kita bahas hukum yang pertama. Ketiganya tadi itu kalau didahului oleh ma masdariyah ketiganya itu dianggap sebagai fiil. Dan kalau kemasukan ma masdariyah ini nanti hukumnya wajib dianggap sebagai fiil dan isim yang setelahnya itu pasti dibaca nasab sebagai maf'ulun bihi. Ya. Itu isim yang terletak setelahnya itu dibaca nasab sebagai maf'ulun bihi. Seperti nanti contohnya kalau kita buat najaha at-tullabu ma ada al-muhmila atau ma khala al-muhmila. Jadi kalau dia kemasukan ma di situ tertakid pasti sebagai fiil. Dan isim yang terletak setelahnya maka wajib dibaca nasab sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kalau keadaan yang kedua nanti tidak didahului oleh ma masdariyah. Kalau tidak didahului oleh ma masdariyah nanti nanti akan ada penjelasannya juga. Boleh dia dianggap sebagai fiil, hukumnya boleh ya dan kata yang terletak setelahnya dianggap sebagai maf'ulun bi. Atau boleh dia dianggap sebagai harfu jar. Dan kata yang terletak setelahnya itu dibaca majrur. Nah, itu kalau kita rincikan seperti itu, gitu. Sekarang kita lihat di kitab kita. Kama yajuzu jarrul mustasna ba'da hazil adawati ala anna hurufu jarrin. Sebagaimana juga boleh menjarkan mustasna yang terletak setelah alat-alat ini ala annaha sebagai anggapan bahwasanya tadi huruf-huruf apa e, alat-alat tersebut adalah huruf jarrin dianggap sebagai huruf jar. Seperti hadoratul labu ada talibin atau hadoratul labu khola talibin atau hadratulabu hasya talibin. Wa yushtaratu fi zalika alla tataqaddama ma al-masdariyah ala khala ada dan hasya. Nah, ini ini diperinci rinciannya beliau ya. Dan disyaratkan yang demikian itu yaitu apa? Boleh dibaca nasab dan boleh dibaca jer isim setelahnya itu dengan syarat tidak didahului dengan ma masdariyah. Jadi ini kalau poinnya poin yang kedua yang kita bahas tadi. Ya. Tadi kan kata musonif boleh dibaca nasab. Kata yang terletak setelahnya sebagai maf'ulun bi. Dan boleh kata yang terletak setelahnya itu dibaca majrur. Dianggap sebagai majrurnya. Khola, ada, dan hasya dianggap sebagai huruf ujar. Tapi syaratnya satu. Yaitu apa? Ketiga kata ini tidak didahului oleh ma al-masdariyah. Baru dua hukum boleh berlaku. Jadi mau kalian baca at-tullabu khala taliban atau at-tullabu khala talibin. Cuman kalau di kitab itu biasanya kalau dia memang nasab sudah dikasih alif gitu. Jadi nggak mungkin juga sudah tertulis taliban dengan alif kalian mau coba-coba baca majrur gitu. Nggak cocok juga. Karena adanya alif di situ nanti sudah menandakan dia itu dalam keadaan nasab. Tapi kalau misalkan kalian nulis atau tertulisnya nanti bacanya khola tolibin, ya juga contohnya benar. Kenapa? Karena ma di, eh, karena khola ada dan hasya tidak kemasukan ma masdaria. Ya. Boleh dianggap fiil, setelahnya dibaca nasab sebagai mafulun bi, boleh dianggap huruf jer, setelahnya dibaca majrur sebagai isimnya. Seperti ada harfu jarrin, talibin ismun majrurun bi ada wa alamatu jarrihi al kasratu. Amma idza ja'at ma al masdariyah qabla ada khala dan hasya fa innal mustasna ba'daha yajibu nasbuhu ala anna maf'ula bihi. Mislu najha at-tullabu ma ada zaidan. Adapun apabila dia kemasukan ma masdariyah, apabila datang ma masdariyah sebelum ada khola dan hasya, ya, maka sesungguhnya mustasna yang terletak setelahnya wajib dibaca nasab. Dia itu dianggap sebagai maf'ulun bi. Kenapa? Karena kalau ma masdariyah masuk kepada ketiga amil ini, maka dipastikan amil tiga ini dianggap sebagai fiil. Fa'ilnya nanti domir mustatir. Tapi kalau tidak ada, berarti ada dua kebebasan. Dibaca sebagai maf'ulbi bisa, dibaca sebagai huruf jer, eh, dibaca majrur juga bisa. Kata beliau di sini ada fi'lu madin mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Tanda mabninya dengan fathah muqaddar karena mu'tal akhir. Ya. Tetap mabni cuman muqaddar. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun adapun fa'ilnya itu berbentuk dhamir mustatir. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wala matunas bihi al-fathatu. Dan tanda nasabnya itu dengan fathah. Kemudian berikutnya sekarang adalah at-tawabi. Ini Anda baca dikit dulu ya karena tadi Anda enggak persiapan sampai sini. At-tawabi hiya an-na'tu al-atfu at kidu al-badalu. Kata musonif di sini tawabi, ini maksudnya tawabi di sini adalah bentuk-bentuk tawabi. Bukan definisi tawabi ya. Bentuk-bentuk tawabi di situ adalah naat kemudian atof, al-atfu, at-tauqidu dan al-badalu. Kemudian kata beliau di sini, awalan yang pertama adalah anak natu Na'at itu adalah ma yadullu ala sifatin fi mausufihi adalah setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah sifat terhadap mausufnya kepada kata yang disifatinya. Ya. Jadi naat itu adalah kata yang menunjukkan kepada sifat. Jadi makna yang ada terpada naat itu adalah sebuah sifat. Kita ambil contoh, jaa ar-rajulu al-fadilu. al fadilu al-fadilu ini adalah naat. Kenapa? Karena dia itu menunjukkan kepada sifat fi mausufihi pada yang disifatkan oleh dirinya. Jadi ini bahasanya lebih lebih luas ya. Dia enggak mengatakan fi matbu'ihi atau fi man'utihi tidak. Karena kalau naat kan pasangannya itu adalah man'ut. Kalau tabi'un pasangannya itu adalah matbu. Amusonif ah, di sini mengatakan dia menunjukkan sifat kepada yang disifatkan, bukan kepada man'ut ya. Karena kalau nanti definisinya di sini dikatakan adalah kepada man'ut atau kepada matbu, nanti definisi naat ini nggak cocok. Kenapa? Karena nanti yang disifatkan itu terkadang bukan isim sebelumnya. Kalau dia naat hakiki, iya isim sebelumnya. Tapi kalau dia naat sababi, isim yang disifatkan itu adalah isim setelahnya. Makanya definisi ini sangat bagus. Dia mengatakan kata yang menunjukkan makna terhadap sebuah sifat bagi yang disifatkan. Terserah. Yang disifatkan itu kalau terletak sebelum naatnya berarti namanya naat hakiki. Kalau yang disifatkan itu terletak setelahnya berarti namanya naat sababi. Itu definisi naat. ya dia menunjukkan kepada sebuah sifat yang dimiliki oleh mausufnya dan dia mengikuti mausufnya dalam sisi i'rab kalau mausufnya rofa, dia rofa. Kalau mausufnya nasab, dia nasab. Kalau mausufnya majrur, dia majrur. Paham? Dia mengikuti mausufnya dalam sisi dalam sisi i'rabnya dia mengikutinya. Seperti lihat hadara as-sadiqu al-karimu telah datang, telah hadir sahabat yang mulia. Ya, sodiknya, kawannya. Fal karimu na'tun marfu'un wa lamatu ad-dhammatu. Maka al-karimu di sini adalah na'at yang dinasobkan dan tanda nasobnya itu dengan fathah. Kemudian contohnya salam tu ala sodiki al-karimi. Saya mengucapkan salam kepada sahabatku yang mulia. Fal karimu na'tun majrurun wa lamatu jarrihi al kasrah. Wan na'tu yatba'u al man'uta fil i'rab dan na'at itu mengikuti kepada man'utnya dalam sisi i'rab. Baik rofaknya, nasobnya ataupun jernya kama taro sebagaimana yang telah engkau lihat. Ya. Jadi na'at itu mengikuti man'ut dalam sisi i'rabnya. Jadi ingat ada kaidahnya itu kalau ada na'at berarti harus ada man'ut. Kalau kalian mengatakan, oh ini tawabi, ini tabi'nya. Berarti kalian harus cari matbu'nya. Kalau kalian katakan ini sifatnya, berarti kalian harus cari mausufnya. Dikatakan sifat juga bisa, dikatakan naat juga bisa. Wajat yatba'uhu aidon fil i'rabi at-tazkir wa Dan juga dia mengikuti dalam sisi i'rab dari sisi muzakkar ataupun mu'anasnya. Jadi dalam sisi muzakkar atau muannasnya pun juga dia ikuti. Jadi dalam sisi i'rab dan dalam, sisi jenis juga harus saling mencocoki. Seperti hadara atau libu an-najihu. An-najihu itu muzakkar karena at-talib juga muzakkar. Namun kalau dibaca hadaratil at-talib hadarat atau hadaratit talibatu an-najihatu an-najihatu muannas maka at-talibatu juga muannas. Sama. Dari sisi i'rab sama-sama rofa, dari sisi jenis juga sama-sama jenisnya. Wa ba'uhu aidon fil ifradi wat tasniyati wal jam'i. Dan naat ini juga mengikuti man'utnya atau mengikuti mausufnya dalam sisi mufrotnya, tasniyanya, musannanya atau jamaknya. Jadi dalam sisi bilangannya pun dia mengikuti. Seperti ja'a at-talibu an-najihu atau jaa atau libani an-najihani jaa at-tullabu an-najihuna. Ini semuanya contoh yang dicontohkan sini adalah naat hakiki ya. Kita belum bahas tentang bentuk-bentuk naat. Wa yatba'u an-na'tu al-man'uta aidan fita ta'rifi wa tankir. Dan naat juga mengikuti man'utnya dalam sisi ma'rifat atau nakirohnya. Kalau man'utnya nakiroh, dia nakiroh. Kalau man'utnya ma'rifat, dia juga ikut ma'rifat. Nah, ini secara umum pembagian tentang naat yang disebutkan oleh beliau di sini. Tapi anak cukupkan dulu. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita bahas tentang jenis-jenis naat. Atau mungkin tidak ada yang anak tambahin lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu